Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani Habibullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya masih mengenai daripada lafad yang khusus lawan daripada al-labdu al-'am, Lafad yang umum. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum kesimpulan secara globalnya bahwasanya idza jaa al-lafdhu al aam wajaba al-'amal bil-'am hatta ya'ti takhsisuhu. Apabila datang lafaz yang umum maka wajib beramal dengan umum tersebut hingga datang apa yang mengkhususkannya. Apa ya? Nah, sekarang kita memasuki yang masalah pengkhususan ini. Nah, kemarin kita sebutkan bahwasanya yang namanya pengkhususan itu ada yang mutasil, ada yang munfasil. Rincian-rincian yang mutasil dan juga munfasil, nah barakallahu fikum, beliau pun akan sebutkan nanti. Kemarin yang terakhir kita ambil adalah apa? Bahwasanya sebuah pengecualian itu disyaratkan akan dikatakan benar manakala terpenuhi syarat-syaratnya. Paham ya? Syarat yang pertama kemarin ittisaluhu mobil mustasna minhu jadi bersambungnya pengecualian tersebut dengan sesuatu yang dikecualikan. Baik secara hakikat ataupun secara hukum. Paham ya? Bersambung gitu ya. Nah, barakallahu fikum itu hukum asalnya. Nah, maksudnya bersambung itu bersambung langsung dengan yang dikecualikan itu. Tidak diselingi dengan batu, tidak diselingi dengan nah barakallahu fikum bersin. Paham ya? Nah, kemarin Anda menyebutkan itu haus itu ya. liru. yang benar itu bersin. Nah, barakallahu fiikum kalau haus itu pakai shin. Itash, itash atau atshan. Kalau itas itu bersin. Jadi dia batuk, bersin baru mengecualikan itu bagaimana? Itu masuk dalam apa? Dalam yang mutasil karena dia tidak bisa menahan itu loh. Bersin. Paham ya? Orang bersin ditahannya semakin enggak enak itu loh. Paham ya? Nah, batuk juga sama, semakin gatal. Nah, kalau misalkan ditahan itu. Ayo nah barakallahu fikum. Kemarin kami menyebutkan itas. Nah, itu Nah, barakallahu fikum, haus itu keliru, yang benar adalah bersin. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, hafizakumullah. Nah, memang benar kemarin Al-Abbas ya. Nah, Al-Abbas ini bisa jadi dia adalah bapaknya Abdul Abbas itu. Paham ya? Bisa jadi seperti itu, nah barakallahu fikum. Jadi, nah masalah pengecualian seperti ini ada dua pembahasan kemarin. Nah, nah barakallahu fikum ya dengan syarat pertama Pertama adalah bersambungnya yang dikecualikan tersebut dengan yang dengan pengecualinya, bersambung langsung atau ada bersambung secara hukman. Nah, yang hakikat ini pun nah barakallahu fikum ada yang apa? Dalam artian maknanya adalah yang bersambung langsung tanpa, tanpa adanya pemisah. Tanpa adanya pemisah. Omal qaumu illa Zaidan. Langsung itu kan? Eh? Kaum itu mereka berdiri atau kaum itu berdiri kecuali Zaid. Nah, pengecualian seperti ini langsung enggak? Langsung. Atau yang di, di, dia dihukumi langsung cuman hukman. Bukan apa bukan hakikatnya. Contohnya, qamal kamu, kemudian dia bersin. Eh, kamu qaumu bersin illa zaidan. Masuk enggak itu? Masuk hukman. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kemarin yang Nah, barakallahu fikum kalau seandainya pemisahnya itu adalah sesuatu perkara yang mungkin dia bisa menahannya, nah atau dipisah dengan diam, eh, itu sebagian para ulama mengatakan tidak dibenarkan pengecualiannya. Paham ya? Nah, misalkan budak-budak itu merdeka. Itu yang dipahami seluruh enggak itu awalnya? Seluruhnya, seluruh merdeka. Kemudian dia diam. Atau dia berbicara dengan pembicaraan yang di luar apa? pengecualian tadi itu. Maka apa seperti itu? Putus nggak? Terputus. Tapi kalau pembicaraannya masih lingkupan pengecualian tadi itu nggak terputus. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya Abdullah Nabas ini. Hadisnya Abdullah Nabas ini, nah barakallahu fikum, nanti bisa dengan pembicaraan tapi masih masih apa? Masih dalam satu pembicaraan itu loh, bukan membicarakan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita ulangi aja ya, dikit. Nah, barakallahu fikum yaitu Rasulullah SAW berkata bersabda ketika hari Fatul Makkah Inna hadal balada sesungguhnya negeri ini haramahullah yawma khalaqas samawati wal ard. Allah Taala telah mengharamkan nah sejak apa? hari Allah telah menciptakan langit dan bumi la yu'dadu syawfuhu tidak boleh nah barakallahu fikum memotong pohonnya atau memotong durinya wala yuhtala khalahu dan juga tidak boleh mencabut rumputnya nah yuqtala kholahu setelah diteliti ternyata mencabut rumput-rumputnya faqala al-abbas kemudian al-abbas ini berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah ilal idkhir berarti pertanyaannya itu kan masih sangkutan dari apa dari pengharaman yang umum tadi paham ya pengharaman yang umum tadi belum dikecualikan nah akhirnya al-abbas ini Nah, barakallahu fikum berbicara dengan kalam pembicaraan yang masih bersangkutan dengan keumuman tadi mengatakan ya Rasulullah wa Rasulullah ila nadkhir kecuali pohon nadkhir fa innahu eh, liqainihim wa buyutihim karena sesungguhnya pohon idkhir tersebut untuk perlengkapan rumah mereka dan rumah-rumah mereka bisa tiang bisa atap dan semisalnya faqala ila idkhir kemudian Rasulullah Rasulullah mengatakan dan mengecualikan illal idkhir kecuali idkhir. Nah, pengecualian seperti ini terima enggak? Diterima. Karena walaupun di selingi atau walaupun dipisahkan dengan pembicaraan pembicaraan tersebut masih satu pembicaraan bukan pembicaraan yang lain paham maksudnya ya ayat barakallahu fikum seperti itu yang kedua Allah Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahmatullahi alaihi halaman 40 itu alla yakuna al-mustasna aksar min al-mustasna minhu hendaknya yang dikecualikan itu tidak boleh lebih daripada yang nah barakallahu fikum yang dikecualikan darinya Teman maksudnya? Yang dikecualikan tidak boleh lebih banyak daripada yang dikecualikan darinya. Dengan contoh akan lebih jelas nanti. Falau qala, kalau seandainya ada yang berkata, lahu alayya asyratu darahim illa sittat. Illa sittata. Lam yasul istitna. Tidak dibenarkan pengecualian ini. Walazimat hu al-asyrat al-asyratu. Nah, hu al-asyratu kullaha. Nah, dan mengharuskan 10 itu semuanya diberikan. Perhatikan ya. Lahu alayya nam aku akan memberikan hadiah kepada dia 10 dirham. Paham ya? Maksudnya ini akan memberi itu. Wajib atas diriku memberikan hadiah kepada dia itu artinya. Ya, wajib atas diriku memberikan hadiah atau pemberian kepada dia pada orang 10 dirham. Ini umum enggak ini? Umum. Akhirnya dia mengatakan illa sitah kecuali 6. Nah, sekarang yang dikecualikan enam. Yang diberikan sama yang dikecualikan banyak mana? Banyak yang dikecualikan. Padahal syaratnya apa? Hendaknya yang dikecualikan itu tidak lebih banyak. Allah ya kunal mustafna aksar. Hendaknya yang dikecualikan itu tidak lebih banyak daripada yang dikecualikan darinya tadi. Nah, yang seperti ini tidak dibenarkan pengecualiannya, maka wajib atau harus memberikan 10 itu semuanya udah belum? <laughs> Contohnya gini contohnya. Enam, eh, contohnya seperti ini. Uang sepuluh ribu itu untuk kamu, kecuali sembilan ribu. <laughs> Sepuluh ribu untuk kamu semuanya, kecuali sembilan ribu. Itu dibenarkan atau tidak? Artinya nggak dibenarkan, harus kasihkan sepuluh ribu semuanya. Karena yang dikecualikan apa? Lebih banyak. Mahmud ini? Karena nah, kalau fikum. Nanti ada pembahasannya. Kita lihat wakilah ada juga yang mengatakan la yustaratu dari gak disyaratkan seperti itu, terserah. Mau yang diketuai lebih banyak, lebih sedikit atau sama gak masalah gitu. Ini baru penjabarannya sekarang. Wakilah dan dikatakan la yustaratu dari tidak disyaratkan seperti itu. Fayasihu Alis istisnau maka dibenarkan pengecualian tadi wa ingkana mustasna Aksar minan nisfi walaupun yang diketualikan itu lebih banyak daripada setengahnya Fala yalzamhu min fil misal madhkur illa arba'ah. Maka tidak mengharuskan orang tersebut untuk memberikannya pada contoh yang disebutkan kecuali empat saja sudah Yang enam tidak boleh sudah Berarti contohnya gini boleh tadi misalkan. Paham ya? enam uang seratus ribu itu untuk kamu semuanya kecuali sembilan puluh sembilan ribu. Berarti dapat berapa ya? seribu Sah. Berarti dia ngambilnya seribu itu loh. <laughs> Contohnya gitu. Ya, nah barakallahu fikum amma in istasnal kul adapun yang kalau adapun nam kalau fikum nam kalau seandainya dia mengecualikan seluruhnya fala sih alal nah, ini pendapat yang sahih tidak dibenarkan maksudnya sepuluh ribu itu untuk kamu semua kecuali sepuluh ribu. berarti jadi dikecualikan semuanya kan ayo kata beliau wa amma in istasnal kul kalau seandainya dia itu mengecualikan seluruhnya fala yasihu alal maka berdasarkan dua pendapat itu nggak benar falau qala lahu kalau seandainya dia berkata lahu alayya asharatu asharatun illa asyarah lazimathu al asharatu kulluha apa artinya kalau seandainya dia berkata ngam wajib atas diriku untuk memberikan si fulan enam sepuluh dirham misalkan. Kecuali sepuluh <laughs> berarti dikecualikan semuanya. Bagaimana ini? Maka nggak sah pengecualiannya, wajib bagi dia memberikan sepuluh semuanya. Paham ya? Ini kamu dapat hadiah ya akhir berapa? Satu juta kecuali satu juta. <laughs> Ini nggak mau kecuali satu juta. Nah, berarti nggak dikecualikan itu. Kecualinya nggak pengecualian itu nggak benar. Paham itu ya? Ya nambah kalau fikum. Berarti sama aja nipuan yang begitu Memberi hadiah satu juta saya seneng, dia ngasih kecuali. Kecuali apa? Kecuali satu juta. Ya jadi dapatnya nanti padahal yang benar itu tetap dihukumi apa? pemberian seluruhnya enggak boleh dikecualikan secara secara keseluruhan tadi. Nah. Wa hadha syartu fima idza kana istisna min adadin. Perhatikan ini ya. Syarat ini nah barakallahu fikum diterapkan pada perkara yang manakala pengecualian tersebut min adadin berupa dari bilangan. Bersumber dari bentuk bilangan. Kan bilangan semua tadi. 10 bilangan bukan? Bilangan kan? 10 bilangan kan? Ewa. Amma in kana min sifatin fayasih Adapun kalau yang dikecualikan itu berbentuk sifat, berbentuk sifat, bukan bilangan, fayasih maka benar pengecualian tersebut. Paham itu ya? Wa in kharaja al-kull wa in kharaja al-kull aw aktsar walaupun keluar dari keseluruhan ataupun lebih banyak. Yang dikecualikan itu keseluruhan ataupun lebih banyak itu kalau yang dikecualikan bentuknya sifat, paham belum? Yang dikecualikan bentuknya sifat bukan jumlah bukan bilangan tadi, maka sah-sah saja. Misal contohnya, qalu ta'ala li iblis seperti ucapan Allah taala kepada iblis laknatullah alaihi inna ibadi laisa laka alaihim sultanun sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak akan mampu menguasai mereka ini awalnya umum kan ini umum gak awalnya umum Allah taala mengatakan sesungguhnya kamu tidak akan bisa menguasai mereka tidak akan menguasai hamba-hambaku paham ya illa kecuali man ittaba'aka minal ghawin kecuali orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang sesat Nah, sekarang ini yang dikecualikan jumlah bilangan atau sifat? Sifat. Kecuali orang-orang yang tersifati dengan sifat sesat ini. Barulah dia akan mengikutimu itu loh. Paham ya? Paham belum ini? Enak ya, barakallahu fikum. Seperti ini boleh. Karena apa? Karena ternyata yang ikuti iblis itu bukan apa? Nah, barakallahu fikum memiliki sifat tersendiri itu loh. Dalam artian iblis tersebut yang ikut ya, nah, orang-orang yang ikut iblis itu memiliki sifat tersendiri yang dikecualikan sifat tadi itu kecuali sifat orang-orang yang sesat tadi maka dia akan mengikutimu paham ya adapun yang tidak sesat dia tidak akan mengikutimu dan kamu tidak akan bisa menguasai mereka nah wa atba'u iblis min bani adam aksar min nisfi dan bisa dikatakan pengikut-pengikut iblis dari keturunan Adam ini lebih banyak daripada setengahnya walau kult dan kalau seandainya kau berkata a'ti mantil bait illal aghnia perhatikan ini berikanlah hadiah ini kepada orang yang di dalam rumah kecuali orang-orang kaya ternyata di dalam rumah apa? kaya semua orangnya diberikan gak nih? Eh? ini sifat loh bukan jumlah loh kalau sifat dibenarkan pengecualiannya berarti kalau nggak ada yang miskin nggak dikasih gitu loh beda kan yang pertama tadi yang pertama tadi ada bilangan kalau masalah bilangan tadi harus nggak boleh paham ya? ya masalah bilangan tadi Nah, berikanlah uang satu juta ini kepada orang yang dalam rumah kecuali satu juta. Bagaimana? Harus diberi karena pengecualiannya nggak sah di situ. Karena yang dikecualikan adalah adat bilangan. Kalau ini sifatnya nih, sifat kekayaan. Berikanlah hadiah kepada orang yang dalam rumah itu semua, kecuali orang kaya. Ternyata kita masuk bawa satu miliar misalkan, ternyata dalam orang kaya semuanya. Pengecualian dengan pengecualiannya sah berarti nggak diberi uangnya baru pulang lagi itu misalkan contoh aja contoh nah Fatabayyana anna jami'a man fil bait aghnia, maka tampaklah bahwasanya ternyata seluruh orang yang di dalam rumah itu adalah orang-orang kaya. Sah al istisna, maka benar pengecualiannya. Jadi nggak diberi dia. Walam yu'tu syai'an. Mereka tadi itu nggak diberi sedikit pun karena orang kaya. Paham misalnya misalnya ini ya? Hewan eh, nah. Masya Allah ya, penjelasannya sangat gampang sekali. Jadi beliau menunjukkan contoh yang seperti ini kadang bikin kita semakin paham itu loh, apa yang diinginkan. Jadi syarat tadi itu ya, syarat pengecualian tadi itu dikatakan tidak boleh lebih. Nah, banyak atau ya, tidak boleh lebih banyak itu manakala yang dikecualikan itu berupa adat bilangan. Kalau berupa bilangan batal, pengecualiannya nggak sah. Tapi kalau masalah sifat bisa. Oh ya, yang dikecualikan itu masalah sifat bisa. Sani yang kedua, minal muhasis al-muttasil, eh, muhasis al-muttasil yang kedua ini. Kalau muhasis yang muttasil, nah barakallahu fikum, yang pertama adalah istisna, ya kan tadi? Masalah istisna pengecualian. Nah, pengecualian inilah yang membuat orang terkadang apa? Melihat sebelumnya kan umum. Tapi setelah dikecualikan baru tahu itu loh. Oh, ternyata kecuali itu semua wanita rugi semuanya sudah. Laki-laki perempuan tua muda kaya miskin rugi. Kecuali nah, dengan adanya kecualian barulah dikhususkan di situ. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang pengkhusus yang kedua. Saya dengan mengkhusus al-muttasil termasuk yang mengkhususkan lafaz yang umum, yang kedua yang bersambung yang mutasil ini asyar syartu. Wa huwa lughatan al-alamah. Syarat ini secara bahasa adalah al-alamah tanda Al-alamah bukan tasydid, bukan al-alamah, bukan tapi al-alamah. Tanda, alamat. Wal murad bihi huna yang diingat di sini ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman. Perhatikan di sini Bapak. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu wujudan baik mengenai keberadaan atau adaman atau tidak adanya. Paham ini? Adanya pemuliaan karena adanya ziarah. Paham ya? Tidak adanya ziarah, tidak ada kemuliaan. Itu maksudnya gitu Syarat itu berarti kan? Paham syarat bukan itu? Syarat. Nah, jadi syarat itu yang diinginkan sini adalah apa? Ta'rifu syai'in syai'in. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu perkara. Menggantungkan keberadaan dengan adanya yang sebelumnya. Menggantungkan ketidakadaan dengan tidak adanya sebelumnya. <laughs> Memang seperti itu lafadznya. Bi in syartiyah dengan insyartiyah intazuruna Nah misal in nah misal in zurtani jika kamu menziarahi aku ukrimka in zurtani ukrimka jika kamu menziarahi aku aku akan apa aku akan memuliakanmu nah lafaz ini berarti apa wujudnya pemuliaan ketika adanya ziarah Allah ini berarti kan menggantungkan sesuatu menggantungkan nah barakallahu fikum pemuliaan tergantung dengan ziarah tadi Paham itu maksudnya? Kalau gak ziarah ya gak ada kemuliaan, ngapain muliakan gak ada orang? <laughs> Misalkan gitu loh, ya. ya na'am barakallahu fikum. Bi insyartiyah atau ihda akhwatiha dengan insyartiyah atau salah satu saudara-saudara perempuan insyartiyah. Sudah kita latih dalam asim Ternyata penting kan ada keterkaitan dengan ilmu usul dengan ilmu lughah juga. Kalau kita gak tahu bingung apa insyartiyahnya apa ini. Ya. Kan bingung, tapi setelah tahu ya tambah luas wawasannya dan juga tambah semakin tahu lah istilahnya gitu. Paham soalnya? Mana insartiyah itu berarti yang menjelaskan dua fi'il mudhari itu loh. Nah, teman-temannya ya ada sana semuanya. Nah, teman-temannya ada sana di kitab nahwu itu, paham ya? Bisa dilihat sana. Wa syartu dan syarat itu mukhassisun akan menjadi pengkhusus sawaun taqaddam am ta'khar. Baik dia itu didahulukan ataupun diakhirkan, tetap menjadi apa? Pengkhusus, mengkhususkan lafaz yang umum. Kita lihat di sini. Misalun taqaddam Nah, contohnya yang mutaqaddam yang didahulukan. Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala fil musyrikin mengenai orang musyrikin. Fa in tabu, innya didahulukan ini. eh Fa in tabu wa qamus salata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka mau bertobat dan mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka. masalah jangan dibunuh. Insyaallah boleh syartiyah. Tabu itu fi mahli jazmin sebagai fi'il syart. Mana jawabannya fa'il? Eh, fa' jawab syart itu. Nah, sekarang didahulukan ini mukhasasnya Mukhassasnya didahulukan enggak? Didahulukan. Paham ya? Nah, apa yang kita ambil faedah dari ayatnya apa di sini? Eh, apa yang kita ambil? Nah, khallu sabilahum. Bebaskanlah jalan mereka. Ini umum enggak nih? umum. Syaratnya apa syaratnya? Sebelumnya itu. Syaratnya mereka taubat sholat, zakat. Berarti syaratnya dahulukan kan ini? Itu maksudnya gitu maksudnya. Lafaznya pertama masih umum, fakhalus sabila umum kan? Bebaskan mereka, biarkan mereka lewat. Eh, buka jalan-jalan itu buka untuk mereka lewat. Ini umum enggak? Umum. Sholat enggak sholat, suruh buka, suruh lewat. Tapi ternyata syaratnya. Syaratnya mana? Didahulukan aja. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakat fa khalus bidahum. Jika mereka bertobat, menegakkan salat dan menegakkan zakat, bebaskanlah mereka. Paham ya? Bukalah jalan untuk mereka. Jangan dihalang-halangi. Berarti ternyata ada syaratnya kan? Syaratnya didahulukan atau diakhirkan ini? didahulukan Nah, itu contohnya. Wa mithal mutaakhir dan contohnya yang diakhirkan. qaulullah ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala jadi jadi pengkhususnya atau yang mengkhususkan itu diakhirkan contohnya adalah walladzina yaftahuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang hamba sahaya, hamba sahaya itu maksudnya budak-budak. Dan orang-orang nah atau budak-budak perempuan atau budak-budak yang kalian miliki apabila mereka menginginkan nah perjanjian atau mereka menginginkan agar dituliskan perjanjian untuk dibebaskan, maka tuliskanlah perjanjian tersebut untuk mereka. Ini umum kan nih? Tuliskanlah umum. Tapi syaratnya apa? In alimtum fihim khaira. Jika kalian yakin dan kalian mengetahui bahwasanya ada pada mereka itu kebaikan, barulah dituliskan. Kalau dibebaskan bebas, eh, budak yang diperdagangkan dibebaskan malah justru tambah jahat atau jelek nggak dibebaskan misalnya gitu. Pak belum nih? Ya, Walladzina yabtaghuna kitab dan orang-orang yang mereka inginkan agar dituliskan perjanjian mimma malakat dari kalangan budak-budak iman budak-budak milik kalian, fakatibuhum. Tuliskanlah nah perjanjian tersebut. In alim alimtum syaratnya. Lafaznya umum dikhususkan. In alimtum fihim khaira. Jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berarti kalau seandainya tidak ada kebaikan, jangan dituliskan itu, jangan dibebaskan. Paham maksudnya itu ya? Nah, Berikutnya, salisan yang ketiga, pengkhusus yang ketiga, yang pertama apa pengkhusus yang pertama? Al istisna pengecualian dengan ilah atau salah satu saudara-saudaranya. Paham ya? Yang kedua apa? Eh, dengan in syartiyah atau saudara-saudara perempuannya. Yang ketiga sekarang asifah dengan sifat ini. Dengan sifat nanti akan semakin nampak ternyata maknanya tidak umum gitu loh. Paham tidak? Maknanya khusus. Wa iya ma'usyira, sesuatu yang memberikan kesan dimakna dengan sebuah makna nan yahtassu bihi ba'du afradil 'am yang mengkhususkan dengannya sebagian individu-individu yang umum. Apa maksudnya ini ya? Jadi ada individu yang umum kemudian dengan adanya sifat itu terkesan bahwasanya itu mengkhususkan, mengkhususkan itu. Minnatin baik berupa sifat atau badal atau badal atau hal atau dengan dengan hal dengan adanya hal nanti atau dengan adanya badal atau dengan adanya na'at adanya sifat itu akan memberikan kesan maknanya adalah khusus itu loh mengkhususkan dari lafad apa lafad nama atau sebagian individu yang umum tadi paham saudara ya ewa misal na'ti contohnya na'at sekarang qawlu ta'ala famimma malakat aimanukum maka diantara budak-budak yang kalian miliki na barakallahu min fatayatikum dari budak-budak perempuan kalian. Nah, ini umum enggak nih? Umum enggak? Umum bisa kafirat atau misalnya tapi al-mu'minati sifatnya. Paham ya? Famimma malakat aymanukum minan min fatayatikum umum al-mu'minati. Paham ya? Nah, para wanita atau pemudi-pemudi kalian eh, barakallahu fikum yang mukminah. Berarti khusus kalian ini? Khusus. Apa maksudnya ya? Ayo nah seperti itu. Kemudian misalul badal, contohnya badal. Qaulu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Sampai situ perhatikan. Dan hanya untuk Allah lah kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitul Haram. Berhaji ke nan ke mana? Ke Ka'bah sana. Ini umum gak nih? Umum semuanya, tapi ternyata ada badal di situ. Man istabila Bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Khusus yang berarti? Khusus yang umum di pesan sini bagi yang mampu. Paham belum nih? di khususnya apa? Dengan badal manil badalnya. Badal apa namanya? Karena ucapan alam nas umum. Alam nas itu lafaznya umum itu. Paham ya? Alam nas. Alaikum bisunnati umum gak nih? Umum. Alam nas wajib atas seluruh manusia untuk berhaji ke Baitullah Haram meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Eh, man sabila. Orang yang mampu untuk menempuh perjalanan. Berarti apa oh berarti? Padahal apa ini? Badal ba' min Ya kan? Badal ba' min nah Naam. Mau salah ya? Ya, barakallahu Yang terakhir, wa misalul hal, contohnya yang dikasih hal itu. Nah, lafaznya halnya umum, kemudian karena adanya hal itu akhirnya maknanya apa? khusus datang taksisnya. Naam. Allah Ta'ala wa man yaqtul mu'minan. Ini umum enggak nih? Barang siapa yang membunuh seorang mukmin ya, muta'ammidan dalam keadaan sengaja. Ini lafaznya berarti ini. Fajazauhu maka balasannya bagi dia jahannam, neraka jahannam khalidan fiha. Dalam keadaan dia kekal di dalamnya. Syahidnya mana? Muta'ammidan. Awalnya umum, Barang siapa yang bunuh orang mukmin umum, sengaja nggak sengaja masuk. Tapi dikhususkan dengan apa? Mukhasisnya mana? Halim. Ternyata yang dapat ancaman itu yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Paham soal itu ya? Ewa nah barakallahu Itulah yang sudah kita sebutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Berarti kita sudah menyelesaikan al mukhasis al-muttasil, yaitu pengkhusus yang sifatnya muttasil yang dia itu barakallahu fikum hafizakumullah ma la yastaqil yang tidak bisa menyendiri dengan sendirinya. Nah, barakallahu fikum terbagi menjadi berapa? Enam, berapa? Tiga. Yang pertama adalah istisna dengan ilah atau saudara-saudara perempuannya. Yang kedua, enam dikhususkan dengan apa? Dengan syarat itu insyartiyah dan saudara-saudara perempuannya. Yang ketiga dengan apa? as Sifah ini mencakup na'at, mencakup juga hal, mencakup juga badal